Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila yaumil ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Al Asbaq Nurjo rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab yang ke-55 dari kitab Sama'il Nabi karya Abu Aisyah Muhammad bin Aisyah ibn Sawrah At-Tirmidzi rahimallahu taala yaitu bab tentang warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Tirmidzi Akhoda membuat judul bab ini untuk menjelaskan harta dunia yang ditinggalkan oleh Nabi dan semua peninggalan Nabi demikian juga para Nabi sebelumnya alaihi wassalatu wassalam itu jadi sedekah setelah beliau-beliau meninggal dunia karena beliau-beliau tidaklah mewariskan uang dirham ataupun dinar namun hanya mewariskan ilmu <clears throat> dari Amr ibn al-Haris saudaranya Juwairiyah istri Nabi dan Amr ini lahu sohbah sahabat Nabi bila mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah meninggalkan harta kecuali tiga saja Pertama pedang, yang kedua bakon, yang ketiga tanah yang beliau jadikan sebagai sedekah. Hadis ini juga diatkan oleh Al-Bukhari. Isi hadis ini harta yang ditinggalkan oleh Nabi itu cuma sedikit sekali. Ya, bisa dihitung pakai jari tangan, cuma tiga item saja. Dan itu pun Nabi jadikan sebagai sedekah. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan karena dunia dan se dan seluruh isinya itu terlalu rendah, terlalu hina bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana demikianlah di sisi Allah. Terlalu hina kalau Nabi harus bersusah payah untuk mendapatkannya atau meninggalkannya setelah beliau wafat sebagai warisan. Sallallahu wasallam alaihi wa ala ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa sallam tasliman katsiran daiman ila yaumiddin. Kemudian dari Abu Salamah dari Abu Hurairah Fatimah datang kepada Abu Bakar dan mengatakan Siapa yang jadi ahli warismu Maka Abu Bakar mengatakan istri dan anak-anakku Fatimah mengatakan, kenapa aku tidak mewarisi harta ayahku? Abu Bakar mengatakan, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lanu othu, ya harta kami tidak diwariskan. Kemudian Abu Bakar mengatakan, akan tapi aku akan menafkahi orang-orang yang dinafkahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku akan memberikan nafkah kepada semua orang yang dinafkahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasannya di hadis ini Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang menemui Abu Bakar yang merupakan pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan penguasa yang mengurusi urusan kaum muslimin setelah wafatnya Nabi. Famin Fatimah datang meminta bagian dari warisan dari ayahnya. Kenapa ini dilakukan oleh Fatimah? Boleh jadi belum sampai kepada Fatimah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lanu wasu. Ya, harta kami tidak diwarisi. Fatimah mengatakan sebagai pengantar untuk uh, hajatnya dan permintaannya bertanya kepada Abu Bakar, siapakah yang mewarisi hartamu? Jika engkau meninggal dunia, siapakah yang mewarisi hartamu? Fakal maka Abu Bakar mengatakan istri dan anak-anakku. Artinya jika aku mati yang mewarisi hartaku adalah istri dan anak-anakku. Fatimah mengatakan kenapa aku tidak mewarisi harta ayahku? Maksudnya jika engkau jika yang mewarisi hartamu ya wahai ya Abu Bakar adalah istri dan anakmu falimada maka kenapa aku tidak mendapatkan warisan dan jatah bagian dari ayahku maka Abu Bakar mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la nuwasu falidzalika oleh karena itu maka Abu Bakar tidak membagikan peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara kerabat-kerabat Nabi dan istrinya. Dan tatkala uh, Fatimah mendengar hadis dari Abu Bakar, beliau pun tidak melampauinya. Ya, beliau pun tidak melanggarnya, beliau pun tidak membantahnya. Tidak ada sanggahan. Maka ini menguatkan kemungkinan bahasanya Fatimah belum mendengar hadis ini sebelumnya. Jika sudah dengar, tentu Fatimah tidak akan datang meminta warisan. Nah, tentang masalah ini sebagian orang Syiah mengatakan bahasanya dengan tindakan ini Abu Bakar zalim terhadap Fatimah. Padahal Abu Bakar cuma melaksanakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Dan ingat bahasanya seandainya harta Nabi itu diwariskan maka Abu Bakar tidak hanya zalim kepada Fatimah namun juga zalim sama Aisyah karena Aisyah adalah di antara untuk mendapatkan warisan mungkinkah kita katakan Abu Bakar zalim sama hak anaknya sendiri tidak mungkin Nah, karena itu ya, karena seandainya diwariskan maka itu akan dibagikan baina akobaihi wa aswajihi di antara istri-istri Nabi, di antaranya adalah Aisyah. Dan ya, tidak mungkin Abu Bakar zalim sama seandainya bisa kita katakan mungkin saja Abu Bakar zalim sama Fatimah, namun tidak mungkin dia zalim sama Aisyah. Maka ini menunjukkan bahasanya ini bukan eh, bukan sebagaimana tuduhan mereka, namun ini adalah eh, inilah saya Kemudian Abu Bakar mengatakan akan tapi aku akan e, menafkahi orang yang dinafkahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abu Bakar tidak akan menghentikan nafkah untuk Fatimah. Bahkan Abu Bakar akan menafkahi semua orang yang dinafkahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk diantaranya dari istri Nabi. Karena Abu Bakar itu pengganti Nabi dalam urusan kaum muslimin dan hajat mereka. Kemudian dari <clears throat> Syubah dari Amr bin Murrah dari Abu Bahtari ya, Al-Abbas dan Ali datang menghadap Umar Keduanya bertengkar, bersengketa Masing-masing berkata kepada yang lain Kamu demikian dan demikian Kamu demikian dan demikian Lantas Umar berkata pada Tolha, Zubair dan Abdurrahman bin Auf serta Sa'ad bin Abi Waqas Ya, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah kalian mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, semua harta para nabi itu sedekah. ma'at amahu kecuali yang jadi apa yang dia jadikan sebagai nafkah makanan untuk keluarganya. Inna kami para nabi, harta kami tidak diwariskan dan dalam hadis ini terdapat kisah panjang catatan kaki sanad hadis ini taif karena Abu Buhtari tidak pernah mendengar hadis dari Ali dan Al Abbas akan dia mendengarnya dari seseorang dan seseorang itu tidak diketahui akan tapi hadis ini memiliki penguat berarti Hasan dikairihi berdasarkan dua hadis setelahnya ya, jadi ceritanya warisan tanah Nabi itu di masa Abu Bakar yang ngurusi adalah Abu Bakar pengelolaannya nadirnya pengelolaannya Abu Bakar kemudian dua tahun pertama khilafah Umar ya pengelolaannya adalah Umar langsung Umar setelah itu de, pengelolaannya oleh Umar diserahkan diserahkan kepada Al Abbas dan Ali namun keduanya e, bersengketa tentang hasil dari tanah tersebut dan distribusinya. Ya, penjelasannya Al Abbas adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali adalah anak paman Nabi. Keduanya datang menghadap Umar bin Khattab bersengketa di hadapan Umar. Li'annahu karena Umar itu melaksanakan melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar menafkahi kerabat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dari tanah peninggalan Nabi yang Nabi tinggalkan sebagai sedekah yaitu sebagai wakaf ثم إن Dua tahun setelah itu Umar kemudian berpandangan Bahasanya nadirnya Pengelola wakafnya Wakaf tanah tersebut e, Dibagikan dan diserahkan diserahkan pada Al-Abbas dan Ali. Lantas terjadilah syai'un minul khilaf, sedikit perselisihan di antara keduanya tentang pengelolaannya. Lantas keduanya yang bersengketa di hadapan Umar bin Khattab sang khalifah radhiallahu anhu. Masing-masing mengatakan kamu demikian dan demikian. Artinya masing-masing dari keduanya menyebutkan sesuatu yang terjadi di antara keduanya seputar tanah itu. Intinya seakan-akan keduanya berkeinginan agar tanah tersebut pengelolaannya dibagi. Ali dari sini sampai sini, Abbas dari sini sampai situ. Dan jika tanah tersebut pengelolaannya dibagi, maka ini mirip mata kuno bin miras. Maka ini sangat mirip dengan warisan. Maka Umar radhiallahu anhu mengingatkan keduanya akar permasalahan yaitu bahasa para nabi harta yang tidak diwariskan. Oleh karena itu maka beliau meminta persaksian orang-orang yang ada di dekatnya ada Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka adalah para sahabat senior Semua mereka bagian dari Asrah Mubasyaruna Bil Jannah Ansudukum billah Artinya as'alukum billah Aku tanyai kalian dengan nama Allah Dengan bersumpah atas nama Allah maka kalian pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda setiap harta setiap harta para nabi itu sedekah kecuali apa yang dia eh, keluarkan untuk nafkah. Dan sungguh kami harta kami tidak diwariskan. Maka mereka-mereka pun mengakui adanya hal tersebut dan bahasanya mereka mendengar hal itu dari mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkannya. Dan dari Umar dari Aisyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan harta kami tidak diwariskan apa yang kami tinggalkan maka itu sodaka. di sini juga diatkan Bukhari dan Muslim Aisyah mengatakan perkataan dari ini padahal Aisyah adalah salah satu ahli waris Nabi seandainya harta Nabi diwariskan maka ini menunjukkan kalau beliau insaf beliau objektif dan beliau jujur ya, sesuatu yang ya, dalam tanda kutip merugikan beliau dari sisi ekonomi beliau ceritakan Bahasa yang beliau tidak dapat warisan dari hartanya Nabi. Kemudian dari Al-A'rad atau dari Abu Zina, dari Al-A'rad, dari Abu Rairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, e, tidaklah uh, ahli warisku yaksimu membagi dinar ataupun dirham. waktu ba'da nafakati nisa'i maka harta yang kutinggalkan setelah diambil untuk nafkah istriku dan gaji untuk pekerjaku maka itu sedekah penjelasannya uh, hadis ini semakna dengan hadis-hadis sebelumnya bahasanya harta nabi tidak diwariskan maka harta nabi tidak diwariskan pada ahli warisnya baik dinar ataupun dirham bahkan semua yang nabi tinggalkan maka itu hasilnya diambil terlebih dahulu untuk nafkah istri beliau dan yang kedua untuk pekerjaannya. Jadi ya, setelah itu yang lainnya adalah milik kaum muslimin. Apa apa yang dimaksud dengan pekerja di sini? Pertama ada yang menjelaskan yang dimaksud dengan amil di sini adalah yang mengurusi urusan kaum muslimin setelah Nabi wafat yaitu khalifah. Digaji untuk khalifah. Yang kedua maksudnya adalah pelayan Nabi. Yang ketiga amil sedekah. Yang keempat, pekerja yang mengurusi nakhlal ardi yaitu pohon kurma di tanahnya Nabi. E, dan ada pendapat yang lain, namun Ibnu Hajar menguatkan pendapat yang pertama. Dan beliau katakan wal mu'tamad itulah pendapat yang bisa dipegangi. Sehingga yang dimaksud dengan amil adalah khalifah mengganti Nabi gaji khalifah mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Malik bin Aus bin Al-Hadasan dia mengatakan aku menemui Umar lantas masuklah ke tempatnya Umar Abdurrahman bin Auf, Tolha dan Sa'ad. Kemudian datanglah Ali dan Al-Abbas yang keduanya bersengketa. Umar berkata kepada aku tanyakan kepada kalian yang demi zat yang dengan izinnya tegaklah langit dan bumi. Apakah kalian tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi pernah mengatakan harta kami tidak diwariskan, harta yang kami tinggalkan itu untuk sedekah. Maka para sahabat mengatakan nah Allahumma nah Allahumma di sini kalimat kata-kata untuk taukid. Betul, betul kami e, demikian. Dan dalam hadis ini terdapat kisah yang panjang Penjelasannya telah lewat penjelasan bahasanya Umar mengangkat Al-Abbas dan Ali sebagai pengelola tanah warisan tinggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya langsung keduanya lah yang mengurusi di pembelanjaan atau nafkah dari hasil tanah tersebut kepada kerabat-kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulunya Abu Bakar sendiri yang mengurusi pengelolaan tanah. Demikian juga Umar di awal e, beliau berkuasa yaitu dua tahun pertama setelah itu dipasrahkan pengelolaan tanah peninggalan Nabi kepada Abbas dan Ali lantas terjadi di antara keduanya sedikit sengketa dalam masalah ini lalu keduanya ingin agar Umar membagi tanah tersebut sehingga masing-masing mengurusi satu bagian namun Umar menolak ahli itu dan dia berdalil dengan bahasanya harta Nabi tidak diwariskan dan jika dibagi maka itu serupa dengan pembagian waris. Hadis ini punya kisah yang panjang. Kisahnya ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. E, dikutip e, eh, Riyad Bukhari dalam sahihnya e, dari Malik ibn Awas ibn Hadasan An-Nasri. Sahih Umar bin memanggil beliau. It maka jauh datanglah kepada beliau hajin penjaga pintu namanya Yarfa maka sang hajib mengatakan apakah anda mengizinkan Utsman, Rahman, Zubair dan Saat? mereka meminta izin untuk masuk dan bertemu. Umar mengatakan, "Nah, iya saya izinkan. Persilahkan mereka untuk masuk." Fala bisa kali dan tak lama setelah itu hajibnya datang dan mengatakan eh, apakah anda berkenan dengan Abbas dan Ali yang keduanya minta izin untuk masuk Umar mengatakan naam iya tatkala keduanya telah masuk Abbas berkata kepada Umar wahai amrul mu'minin putuskan sengketa antara aku dengan orang ini kan keduanya bersengketa filati tentang harta yang Allah berikan pada Rasulnya yang itu dari Bani Nadir Ya, maka setelah uh, Nabi mengusir Bani Nadir karena pengkhianatan mereka, ya, maka kebun-kebunnya Bani Nadir yang merupakan kebun-kebun kurma dibagikan kepada sejumlah ya, kaum muslimin di antaranya ada yang menjadi haknya Nabi. Fastab eh, maka saling mencela Ali dan ya, Ali dan Abbas saling mencela. maka arah itu sejumlah orang yang ada di situ mengatakan wa amrul mukminin putuskanlah sekitar di antara keduanya istirahatkan atau nyamankan salah satunya sehingga tidak ribut dengan yang lain Kemudian Umar mengatakan kita itu ternyata mahal. Ya, sabar dulu. Sabar dulu. Aku tanyakan kalian dengan nama Allah. Zat yang dengan izinnya tegaklah langit dan bumi. Adakah kalian mengetahui bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan harta kami tidak diwariskan, harta yang aku kami tinggalkan itu sedekah. itu bidalika nafsahu dan yang Nabi maksudkan dengan kami adalah dirinya. Mereka mengatakan Qatqala qala dzalika sungguh Nabi mengatakan hal itu. Lantas Umar menghadapkan wajahnya pada Abbas dan Ali dan bertanya, aku tanyakan kepada kalian berdua dengan nama Allah, apakah kalian berdua tahu bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan hadis di atas, keduanya mengatakan na'am iya. Jadi ya, keluarga Nabi pun tahu kalau ya, demikianlah yang Nabi katakan. Ya, maka dusta tuduhan orang Syiah yang mengatakan ya, Abu Bakar zalim dengan keluarga Nabi Ahlul Bait dalam masalah warisan. Karena Ahlul Bait di, di antaranya di sini persaksian dari Ali, Ali sendiri mengakui Nabi menyatakan demikian. Tidak ada kezaliman yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kalau dan Umar mengatakan, akan sungguh aku akan katakan pada kalian tentang masalah ini. Sungguh Allah Subhanahu mengkhususkan Rasulnya fi hadal dalam harta rampasan perang ini dengan satu hal yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Maka faqala jalla maka Allah berfirman di surat Al-Hasyr Allah ala rasulihi eh, semua harta yang Allah berikan pada rasulnya minhum dari mereka ambil kata-kata uh, eh, man asalnya kembali harta rampasan perang disebut fai dan fai man asalnya adalah kembali Ini karena harta itu Allah berikan pada dasarnya sebagai fasilitas untuk orang-orang yang beriman dan menyembahnya untuk orang-orang yang beriman dan yang menyembahnya ya, maka itu itu dunia dan itu harta ya, maka ketika harta orang kafir ini kembali kepada kembali ke tangan orang-orang yang beriman maka harta ini kembali kepada orang yang semestinya Ya, kembali kepada orang yang semestinya maka disebut fai. Karena dia kembali kepada orang yang semestinya memegang harta tersebut. di terjemah depak wa ma'afa Allahu ala rasuli dan apa saja haram rampasan atau fai yang diberikan Allah kepada rasulnya dari harta benda mereka minum dari harta benda mereka Fama aujaftum alaihi min khairin Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun Aujaftum dimaknai dengan mengerahkan min khailin kuda walargabin tidak pula unta. Akan tapi Allah berikan kekuasaan kepada Rasulnya untuk berkuasa atas siapa saja yang Allah kehendaki. Allah ala kulli syai'in qadir dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, fakanat hadhihi khalisatan maka itu hukum khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wallahi Ya, kemudian Wallah demi Allah mahtazaha dunakum. Meskipun itu hak khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak kemudian uh, memilikinya tanpa membaginya kepada kalian. Walasta'tharuha alaikum. Demikian juga Rasul tidak memonopolinya tanpa memberikannya kepada kalian. Sungguh Rasul telah memberikannya kepada kalian dan telah membaginya di antara kalian. Hatta bagi hadal malu minha. Sampai kemudian ini sisanya dengan Nabi wafat. Ini sebenarnya semuanya milik Nabi. Nah, ketika Nabi hidup, Nabi berikan kepada di antaranya kepada kerabat-kerabatnya. Akhirnya kemudian setelah Nabi wafat tersisa salah ini. Ya hatta baqiya hadal mal minha sampai telah sampai tersisalah harta ini maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafkahi istrinya kebutuhan nafkah setahun mereka dari menggunakan harta ini kemudian Nabi ambil mabak yang tersisa setelah dipakai untuk nafkah istri masih ada yang sisa maka yang tersisa Nabi letakkan majal malillahi Nabi salurkan, Nabi distribusikan sebagaimana mal malillahi. Malillah artinya e, harta kas negara, harta Allah yaitu kas negara. Padahal itu hanya Nabi. Ada yang tersisa setelah untuk nafkah istri Nabi salurkan sebagaimana penggunaan malillah, sebagaimana penggunaan harta kas negara. Demikianlah yang Rasul lakukan selama hidupnya. Kemudian Nabi Nya Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, lantas Abu Bakar mengatakan, Aku adalah wali Rasulillah. Maka Abu Bakar sendiri, sendiri yang menggenggamnya dan bekerja padanya dan memperlakukan harta itu, yaitu tanah, dengan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa antum hina ini dan kalian ada ketika itu. Fa'akbala kemudian Umar menghadapkan wajahnya pada Ali dan Abbas. Waqala tazkurani Dan Umar mengatakan Tadkuran kalian berdua menyebutkan bahasa Abu Bakar memperlakukan harta tersebut sebagaimana yang kalian katakan. Wallah ya'lamu dan sungguh Allah tahu bahasanya Abu Bakar dalam pengelolaan harta tersebut dia seorang jujur, baik dan rasyid. Seorang yang tepat tindakannya dan mengikuti kebenaran. Kemudian Allah wafatkan Abu Bakar. Maka aku katakan kata Umar, aku adalah pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Maka aku genggam harta itu selama dua tahun sejak kekuasaanku dan aku e, aku perlakukan harta tersebut sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Dan sungguh Allah tahu bahasanya aku dalam pengelolaan harta itu aku jujur, aku baik dan e, tindakan yang kulakukan adalah tindakan yang rasyid, tindakan yang tepat dan aku mengikuti kebenaran. Kemudian anda berdua datang kepada aku Dua-duanya Dan perkataan kalian berdua yeah, Kalian berdua satu kata Dan keputusan kalian berdua sama Fajitani maka engkau datang pada aku yang dimaksudkan engkau adalah Abbas. Kukatakan pada kalian berdua, Sunnah Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengatakan, harta kami tidak diwariskan, harta yang kami tingkatkan itu sedekah. Maka tatkala badali nampak bagiku ide untuk menyerahkan harta itu kepada kalian berdua. Kuntu kukatakan, itu jika kalian berdua mau Kuserahkan harta itu pada kalian berdua Ala dengan syarat An alaikuma Bahasa kewajiban kalian berdua adalah janji Allah dan janjinya Hendaklah kalian berbuat dengan harta tersebut sebagaimana tindakan Rasulullah SAW dan Abu Bakar terhadap harta tersebut. Demikian juga sebagaimana yang aku lakukan terhadap harta itu sejak aku menjabat. Wa illa jika kalian namun jika kalian tidak mau maka kalian berdua tidak perlu ngomong kepada aku. Fakultumah maka dulu kalian berdua sudah berkata serahkan harta itu kepada kami bidalika dengan syarat itu. Dengan syarat itu fadafa'tuh ilaikumah. Lantas tanah itu kuserahkan kepada kalian berdua yaitu pengelolaannya Lantas sekarang kalian datang kemudian kalian meminta kepada aku keputusan yang lain. Maka demi Allah zat yang dengan izinnya tegak langit dan bumi, aku tidak putuskan untuk tanah tersebut dengan satu putusan selain itu sampai kiamat terjadi. Jika kalian berdua tidak mampu mengelola tanah tersebut, serahkan kepada aku. Aku yang akan membereskannya. Itu kisah panjangnya. Kemudian dari Zir bin Hubais dari Aisyah, Aisyah mengatakan Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan dinar ataupun dirham, tidak pula meninggalkan kambing ataupun unta. Kal Rawi mengatakan dan aku ragu-ragu eh, apakah ibunda Aisyah mengatakan tidak meninggalkan budak laki-laki dan budak perempuan. Maka penjelasannya, isi hadis ini penjelasan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah meninggalkan satupun dari harta dunia Yuska yang layak untuk e, disebutkan. Terjemah bebasnya yang bernilai. Dan hadis ini semakna dengan hadis-hadis yang lewat. Maka dunia menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlalu hina. Terlalu hina jika Nabi harus kerja payah untuk mengumpulkan dunia atau meninggalkan dunia sebagai warisan untuk anak dan istrinya karena pikiran Nabi wa nasabuhu dan capeknya Nabi itu adalah untuk menyebarkan agama Allah dan menyampaikan wahyunya maka Nabi mewariskan ilmu siapa yang mengambil dan belajar ilmu agama maka dia mendapatkan warisan yang banyak dan di antara hal yang menarik yang diriatkan dalam dalam bab ini adalah hadis dari Abu Hurairah atau riwayat Abu Hurairah. Hmm, warisan dalam makna yang lain. E, Abu Hurairah melewati pasar Madinah, lantas berdiri di depan pintu gerbang pasar, lantas mengatakan, "Wahai penduduk pasar, ye, betapa lemahnya kalian." Maka penduduk e, penghuni pasar mengatakan, "Apa itu wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah mengatakan itu warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibagi di Masjid Nabawi. Malah kalian asik di sini, tidak pergi mengambil jatah kalian dari warisan Nabi. Di mana itu pembagian warisan Nabi kata orang-orang pasar, kata Abu Hurairah di Masjid Nabawi. Maka semua orang pasar kemudian keluar dari pasar dengan terkopok-kopok. ilal masjid ke Masjid Nabawi dan Abu Hurairah kemudian masih berdiri di depan pintu gerbang pasar karena Abu Hurairah tahu kalau mereka nanti akan kembali ya. Hatta rojak sampai mereka kembali Lantas setelah mereka kembali Abu, Abu Hurairah bertanya kepada mereka Kenapa kalian? Kata orang-orang yang para pedagang di pasar Wah Abu Hurairah kami telah datang ke Masjid Nabawi Kami masuk dan kami tidak melihat di dalam masjid ada satu harta yang dibagi. Maka Abu Hurairah berkata kepada mereka, Tidakkah kalian melihat ada orang di masjid? Mereka mengatakan, Bala. Kami melihat sekelompok orang ada yang sholat, yang lain sekelompok lagi ada yang baca Quran, sekelompok lagi ada yang mem membahas halal dan haram. Maka Abu Hurairah kemudian berkata kepada mereka, celaka kalian, itu warisan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah warisan beliau. Diatkan oleh at Kemudian bab yang terakhir di kitab uh, Sam'il Nabi bab yang ke-56 bab tentang mimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidur. Oh itu masdar uh, itu telah digunakan dalam pengertian mayorul insan apa yang dilihat oleh seseorang dengan mata kepalanya dalam kondisi sadar. Yang kedua, juga digunakan dalam pengertian apa yang dilihat dalam saat kondisi tidur. Dan makna yang kedua inilah yang dimaksudkan di sini. Oleh karena itu ada keterangan tambahan berupa filmana saat tidur. Maka Imam Tirmidzi rahimahullah taala menutup kitab Syamil dengan bab ini untuk menjelaskan irtibat hubungan antara Eh, ma'rifat syama'il mengenal sama'il Nabi wa dan pemastian mimpi maka siapa yang tidak punya pengetahuan tentang sama'il dan sifat Nabi maka tidak mungkin dia bisa memastikan bahasanya orang yang dia lihat dalam mimpi, dalam tidur itu adalah Nabi dan hal ini yu'akid menegaskan pentingnya ilmu syafi'i pentingnya mengkaji manakib Nabi, kelebihan Nabi, sifat-sifat fisik Nabi dan eh, syama'il Nabi, hal-hal sekitar diri Nabi. Dan jika seorang muslim membaca kitab Mubarak ini, kitab Syama'il ini karya Imam Tirmidzi atau kitab-kitab mu'tamadah terpercaya lainnya, maka dia akan punya ilmu, maka dia akan tahu min amri fi hadal bab maka dia akan punya ilmu tentang masalah ini dan dia akan selamat dengan izin Allah dari menjadi orang yang terkecoh atau orang yang rusak akalnya karena makan setan dan tipu daya setan serta talbis setan tipu daya atau kerancuan dari setan karena sungguh banyak orang awam yang terkecoh dan awam itu yang tasjid mimnya bukan wawunya nih, namun tasjidnya karena ada kata-kata ammah ya ada kata-kata ammah maka ya awam itu tasjidnya itu di mimnya bukan di wawunya nih. maka oleh karena itu ada ungkapan yang menarik di antara indikasi bahasanya orang itu masih awam ketika dia mengucapkan awam Ya, ketika dia mengucapkan awam, ah, itu tanda kalau dia memang orang awam. Eh. <clears throat> Artinya dia tidak faham bahasa Arab. Ya. Karena dia tidak bahasa, tidak paham bahasa Arab. Maka di antara indikator orang awam itu ketika dia bilang awam. Ya, ketika dia bilang saya sudah tidak lagi awam. Ah. Nah, itu malah indikator kalau dia masih awam. <clears throat> Fakat iktal katil minal awam Maka banyak orang awam yang terkecoh dengan mimpi yang dia lihat dalam tidurnya Lantas dia menyangka bahasanya mereka melihat Nabi SAW dalam tidurnya Dan di bawah uh, mimpi yang diklaim Untuk mutawah yang dianggap tersebut maka gara-gara mimpi-mimpi semacam itu tersebarlah banyak bid'ah dan kesesatan yang sama sekali tidak pernah Allah ajarkan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan, siapa yang melihatku ketika dia tidur, sungguh dia melihatku karena setan tidak bisa menyerupai diriku. Penjelasan yang mana Nabi ya Siapa yang melihat Nabi Maksudnya dengan ciri fisik Nabi yang telah dikenal dan dikenal Bukan dengan ciri fisik yang lainnya karena boleh jadi setan itu mendatangi seseorang dengan ciri fisik yang lain, kemudian orang itu mengatakan bahasanya dia adalah sang rasul. Lagi lain akan tapi tidak mungkin bagi setan abad dan sama sekali dia mendatangi seseorang dalam dalam tidurnya dengan ciri fisik Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ingat bahasa bukanlah makna sungguh dia telah melihatku ya, bukanlah maknanya sungguh dia telah melihat jasad Nabi saw Alaihi Wasallam yang ada di kubur ataupun melihat oh Nabi yang ada di surga. Namun maksudnya sungguh dia melihat Nabi dalam bentuk hakiki Nabi. Karena setan tidak bisa menyerupai bentuk fisik asli Nabi abadan sama sekali. Namun kon boleh jadi setan itu eh, ya teman ya teman menyerupakan diri dengan satu rupa yang lain kemudian dia datangi seorang dalam tidurnya dan dia berkata kepadanya kalau dia adalah Nabi atau Abu Bakar atau Umar atau yang lain padahal sosok yang datang itu bohong dalam apa yang dia katakan demikian kita lanjutkan tempat Isya wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa alhamdulillahi alamin Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-407 dari Abu Saleh dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang melihatku dalam tidur sungguh dia telah melihatku karena setan tidak bisa layatasawwar, tidak bisa menyerupai atau yatasyabah menyerupai diriku. Ini sebenarnya dengan hadis Ibnu Mas'ud. Kemudian dari Abu Malik al Ashjai dari ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang melihatku ketika tidur sungguh dia melihatku. Kemudian Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan Abu Malik di sini Abu Malik Al-Asyja'i ini adalah nama aslinya Sa'ad bin Tariq bin Ashyam Dan Tariq bin Ashyam adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meriwayatkan sejumlah hadis dari Nabi. Aku mendengar Ali bin Hujar mengatakan Khalaf ibn Khalifah mengatakan Aku melihat Amr ibn Urais Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam keadaan aku masih Anak yang belia Ya ini kalau isi hadisnya semana dengan hadis Ibnu Mas'ud Kemudian dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ra'ani fil manam siapa yang melihatku di tidur sungguh dia melihatku karena setan tidak bisa menyerupaiku. Qala abi ayahku mengatakan yaitu Kulaib Kulaib mengatakan fahadas tubihi aku ceritakan ini kepada Ibnu Abbas Kulaib mengatakan sungguh aku melihat Nabi dan aku jadi eh, dengan melihat Nabi dalam tidur aku teringat dengan Hasan bin Ali fakultu eh, sabah tuhu aku katakan aku serupakan Nabi dengan Al Hasan bin Ali Ibn Abbas mengatakan inaukana kana sungguh Hasan bin Ali itu memang serupa dengan Nabi maka faina syaitana la yatamatsaluni artinya syaitan memang tidak mampu untuk mendatangkan ayati ala misli nabi, datang dengan rupa semisal nabi. Dengan sifat fisik nabi yang telah dikenal dan dikenal yang dinukil oleh para sahabat yang mulia. Kulaib ayahnya Asim mengatakan, "Ai ana ra'aitu aku melihat nabi dalam tidur." Eh, fadzakartul Hasan bin Ali Ay lamma ra'aituhu tatkala tatkala aku melihat Nabi dalam tidur maka zakaratni sifatuhu maka ciri fisik yang aku lihat itu mengingatkan aku dengan ciri fisik Hasan bin Ali karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serupa dengan Hasan bin Ali. Ibnu Abbas mengatakan innahu kana yushbihuhu. Memang itu mirip. Wahada dan ini syaitun dalil untuk apa yang telah lewat penjelasannya mengenai perhatian para sahabat dalam masalah ini. Mereka memastikan pada orang-orang yang mengaku-ngaku melihat Nabi saw dalam tidur. Mereka pastikan apakah dia melihat dengan ciri fisik yang dikenal ataukah tidak maka jika dengan ciri fisik yang dikenal Sungguh dia melihat Nabi karena setan tidak bisa menyerupai Nabi nah jika dengan ciri fisik yang lainnya falayakunu maka dengan itu tidaklah dia melihat Nabi saw. alaihi wasallam meskipun qala alladhi orang yang dia lihat dalam tidur tersebut mengatakan bahasanya dia adalah Nabi dari Yazid Al-Farisi dan dia adalah seorang yang menulis dan menyalin mushaf. Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tidur di zaman masih hidupnya Ibnu Abbas. Maka aku tanyakan kepada aku katakan kepada Ibnu Abbas, sungguh aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tidur. Maka Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang pernah mengatakan, setan tidak bisa menyerupaiku. ku. Faman wa'ani fi naumi faqad maka siapa yang melihatku dalam tidur Maka sungguh dia telah melihatku Kemudian 16 bertanya Apakah engkau mampu Menyebutkan sifat orang yang engkau lihat dalam tidur itu Maka beliau mengatakan Yazid Al-Farisi mengatakan Aku gambarkan untukmu Dia adalah seorang di antara dua orang Bukan orang yang jangkung Bukan pula orang yang jebol Eh, badannya dan dagingnya itu sawo matang namun condong putih. Dua matanya seakan-akan bercela, tertawanya bagus dan indah lingkaran wajahnya. Jenggotnya penuh antara ini dengan ini. Dan sungguh e, jenggot itu memenuhi lehernya. Allah mengatakan wala adri maka nama hadan nadi dan aku tidak tahu maka nah apa yang ada eh, setelah deskripsi ini. Ibn Abbas mengatakan seandainya engkau melihat Nabi dalam keadaan sadar engkau tidak mampu mendeskripsikan Nabi lebih dari itu. Kata Abu Isa at Yazid Al-Farisi adalah Yazid bin Hurmus Yeah dan dia lebih senior daripada Yazid Al-Qarashi. Ya, Yazid Al-Farisi ini mengambil hadis dari Ibn Abbas sejumlah hadis. Sedangkan Yazid Al-Qarashi tidak menjumpai Ibn Abbas. Yazid Al-Qarashi adalah Yazid bin Aban al eh, Yazid al qarashi adalah Yazid ibn Aban al qarashi Kalau beliau Yazid al qarashi ini mengambil hadis dari Anas bin Malik. Ya, Yazid Al-Farisi dan Yazid Al-Qasi dua-duanya adalah orang Basrah. Dan Auf bin Abi Jamilah yang ada dalam sana di atas adalah Auf al aabi Maka Ibn Abbas mengatakan apakah engkau mampu mendeskripsikan orang itu yang kau lihat dalam mimpi. Uh, Ibn Abbas bermaksud bihada dengan kalimat ini untuk memperhatikan deskripsinya. Jika deskripsi yang disampaikan mencocoki apa yang dikenal oleh Ibn Abbas tentang fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yakunu sungguh dia telah melihat nabi karena setan tidak bisa menyerupai nabi dan jika dia melihat seseorang dengan ciri fisik yang lain maka berarti dia tidak melihat nabi maka Yazid Al-Farisi mengatakan Orang yang aku lihat itu adalah orang yang pertengahan Tidak jangkung, yang sangat jangkung tidak boleh pendek Sedangkan tentang kulitnya tidaklah putih yang betul-betul putih Tulen putih namun putih yang bercampur dengan kemerah-merahan Dua matanya seakan bercala Artinya dua kelopak matanya ada warna cenderung gelap Seakan-akan dia meletakkan celah padahal dia tidak berjelak Jenggotnya memenuhi antara ini dan ini, yaitu antara telinga kanan sampai telinga kirinya, itu penuh dengan rambut bulu eh, jenggotnya. Demikian juga bulu jenggot itu memenuhi lehernya karena tebalnya jenggot Nabi. Ya, karena bulu di leher itu tidak disebut leher. Sehingga yang dimaksudkan adalah karena ee, eh, jenggotnya Nabi itu panjang dan lebat min kasafat ya karena lebatnya dan adalah lihat Nabi SAW itu lebat buktinya sampai-sampai para sahabat mereka mengetahui bacaan Nabi saat sholat siriyah dengan bergerak-geraknya jenggotnya padahal mereka ada di sop di belakang Nabi Auf yaitu Auf ibn Abi Jamilah perawi muridnya Yazid mengatakan aku tidak mengetahui maka nama hadan na'ti artinya min sifatin ukha dzakaraha saya tidak mengetahui ciri fisik yang lain yang dia sebutkan Lalu boleh jadi beliau lam yahfad min tidaklah hafal kecuali ciri-ciri fisik tadi. Kemudian kata Ibn Abbas, itulah fisik, itulah ciri fisik Nabi. Ya, ini artinya sebenarnya uh, fisik yang telah engkau sebutkan tentang orang yang kau lihat dalam tidur itu mutabikun tamaman 100% cocok dengan sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat yang engkau melihat Nabi dalam keadaan sadar dan engkau mendeskripsikannya, engkau tidak mampu lebih dari deskripsi itu. Uh, Abu Isa mengatakan tentang Yazid Al-Farisi yang dia pernah melihat Nabi dalam tidurnya, dia adalah Yazid bin Hormuz. Maka menurut Tirmidzi, Yazid Al-Farisi itu sama Yazid, sama dengan Yazid bin Hormuz. Dan dikoreksi oleh Syaikh Abdul Razak, beliau katakan namun para ulama mengingatkan bahasa Yazid Al-Farisi beda dengan Yazid bin Hormuz. Dalam kitab Ajah wa dan karya Ibnu Abi Hatim, ya Ibnu Abi Hatim mengatakan aku mendengar ayahku yaitu Abu Hatim mengatakan bahasanya Yazid bin Hormuz beda dengan Yazid Al-Farisi huwa siwahu dia adalah orang yang berbeda kemudian uh, selanjutnya uh, eh, An-Nadir bin Sumail mengatakan Auf al-Arabi mengatakan Anak akbar min kotada Aku lebih tua daripada kotada maka kalimat ini adalah takrifun pengenalan tentang memperkenalkan Auf bin Abi Jamil al-Arabi alladhi sabaqa fi riwayat al-mutaqaddimah yang di riwayat yang sebelumnya dia mengambil riwayat dari Yazid al-Farisi. Maka Auf bin Abi Jamilah mengatakan kalau dia umurnya lebih tua daripada kota ada. Kemudian dari Abu Salamah, Abu Qatadah mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man siapa yang melihatku itu dalam tidur, fakat ro'a al hakam maka dia telah melihat sesuatu yang benar." Kemudian dari Sabit al Bunani dari Anas, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ro'ani fil manami." Siapa yang melihat aku dalam tidur, sungguh dia melihatku karena setan tidak bisa menyerupaiku. Wakal dan Nabi mengatakan mimpi seorang mukmin itu satu bagian dari 46 bagian kenabian. Ya, eh, maka layat yatakhayalu itu sama dengan layat yatamassalu sama dengan layat yatasawwaru sama dengan layat yatashabbahu semuanya artinya sama tidak bisa menyerupaiku Ya, kemudian mimpi seorang mukmin satu bagian dari 46 bagian kenabian. Maka ini keutamaan mimpi yang Allah muliakan dengan mimpi tersebut pada hambanya yang mukmin dan mimpi yang datang dari Allah itu minan mubasyirat di antara kabar gembira untuk orang yang beriman. Ya tentang uh, asal muasal AK 46 ada yang menjelaskan ya di antara penjelasannya adalah karena Nabi itu sebelum diangkat jadi Nabi selama enam bulan beliau mimpi dengan mimpi yang benar yang pagi harinya terjadi selama enam bulan dan 6 bulan itu kalau dibandingkan dengan 23 tahun Nabi jadi e, jadi Nabi maka dia satu bagian dari 46 bagian kenabian kemudian e, ada riwayat yang ke 414 perkataan Abdullah bin Mubarak idabtulita bil qada'i fa'alika bil athar maka jika engkau mendapatkan cobaan dengan takdir maka hendaklah anda berpegang teguh dengan riwayat. Ya, ida abdulita bil kota kota mal, kota artinya pengadilan. Jika anda mendapatkan cobaan bil kota yang menjadi kota menjadi kodi faale kabilasa. maka hendaklah anda berpegang teguh dengan riwayat. Ayat artinya jika anda menjabat sebagai kodi maka anda berkewajiban berpegang teguh dengan riwayat. Yang maksud riwayat Riwayat yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Dan para sahabat yang mulia dengan sanad yang sahih Maka uh, Imam Tirmidzi rahimahullah taala memaksudkan dengan riwayat ini menjelaskan kedudukan riwayat, kedudukan riwayat bersanad. <clears throat> Dan bahasanya kewajiban orang yang menginginkan bagi dirinya ya, bagusnya agamanya dan selamatnya akidahnya dan ibadahnya dan dikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia meningkatkan diri dengan riwayat. Karena hakikat ajaran Nabi adalah riwayat yang diriwayatkan dengan sanad yang ada di buku-buku hadis. Walaupun musannafat dan buku-buku yang terpercaya yang telah dikenal. Kemudian uh, riwayat yang terakhir di Samail Nabi perkataan Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan hadal hadis Sudinun hadis itu agama maka lihatlah dari siapakah engkau mengambil agama kalian penjelasannya Imam Tirmidzi rahimahullah taala menutup kitabnya kitab sambil Nabi dengan asar dari Muhammad bin Sirin rahimahullah taala yang mengatakan hadis itu agama Hadal hadis itu hadis yang dimarfukkan dan dinisbatkan dan disandarkan kepada Nabi saw adalah agama. Maka tidaklah kalian lihat dari siapa kalian ambil agama kalian. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan sanat adalah bagian dari agama seandainya bukan karena sanat tentu semua orang bebas mengatakan apa yang dia inginkan maka tidak semua orang yang meriwayatkan hadis diterima riwayatnya bahkan tidak boleh tidak harus dipastikan apakah dia orang yang tak percaya dan orang yang bagus hafalannya ataukah tidak oleh karena itu sangat besar perhatian para ulama di masa dulu dan sekarang dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka menulis buku-buku khusus berisi kumpulan hadis-hadis sahih, buku-buku khusus kumpulan hadis dhaif, buku-buku khusus kumpulan hadis palsu yang tidak halal diriatkan kecuali untuk menjelaskan kedudukannya. Maka Tirmidzi rahimahullah taala menutup kitabnya dengan dua asar ini untuk mengingatkan bahasanya seorang muslim dalam mengkaji sama'in Nabi demikian juga dalam mengkaji perkara agama yang lain wajib perhatian dengan riwayat yang sahih yang valid itulah hadis-hadis yang marfu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis yang mauquf kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, kemudian penutup dari pensalah setelah kita berputar-putar yang manfaat, setelah kita ya wakofat merenung yang berfaedah tentang syama'il, hal-hal yang berkenaan dengan diri sebaik-baik manusia, sirah, e, sejarah, pemimpin seluruh makhluk yang dulu sampai eh, pemimpin seluruh manusia dari dulu yang sampai yang terakhir hamba Allah yang paling sempurna ibadahnya, yang paling suci perjalanan hidupnya, yang paling luhur akhlaknya, yang paling baik jiwanya, yang paling bagus interaksinya, yang paling luar biasa mengenal Allah dan paling sungguh eh, tahqiqan betul-betul beribadah kepada Allah. Tidaklah dilakukan rasa rindu semakin besar untuk bisa melihat pemilik semail ini al-maksus yang memiliki keistimewaan dengan sifat yang paling indah fi hayatihi dalam eh, perilaku beliau yang al-bahiyah yang yang indah wa tal'atihi dan wajah beliau yang indah wa muhayyahu dan wajahnya yang bersinar dan sifat sifat yang luhur dan tinggi salatullah wasallamu alaihi maka terdapat hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Nabi mengatakan, e, sesungguhnya umatku yang paling besar cintanya kepada aku adalah sejumlah manusia yang baru muncul setelah aku wafat. Ya waktu ahadu. Salah satu mereka berkeinginan seandainya dia bisa melihatku meskipun dia harus menebusnya dengan istri dan hartanya hadis riwayat Muslim artinya dia ya, dia sodorkan ya, dia pertaruhkan istrinya dan hartanya dalam rangka untuk bisa melihat Nabi Wasallam karena demikian besarnya rindunya dan betapa besar keinginannya dan antusiasnya untuk hal itu tidaklah dilakukan seorang muslim sepatutnya ada pada dirinya ada di hatinya hati rohbah keinginan ini hendaknya ada di hatinya rindu yang luar biasa untuk bisa melihat Nabi dan kumpul dengan Nabi di surga penuh kenikmatan. Namun ini tidaklah semata-mata angan-angan atau omong kosong dalam masalah ini. Sebagaimana kelakuan sebagian pengikut tarekat yang batil yang mengklaim klaim-klaim yang palsu yang tidak ada dasarnya dan tidak ada asasnya yang kemudian tersebut menyeret mereka kepada rikamin nal khurafat tumpuan khurafat bid'ah dan kesesatan namun wajib rindu ini mendorong seorang untuk meladani Nabi mengikuti jalan Nabi dan menempuh jalan Nabi alaihi salatu wasallam banyak mengingat Nabi membaca hadis Nabi dan salawat dan salam untuk Nabi oleh karena itu salah satu sahabat mengatakan Wahai Rasulullah Aku meminta kepadamu bisa menjadi temanmu di surga Maka Nabi katakan Bantu aku untuk mewujudkan ya, Cita-citamu ya, Ala nafsika dengan mengalahkan dirimu sendiri Dengan banyak-banyak bersujud Hadis muslim Artinya ya, Hendaklah engkau menjadi orang yang taat kepada Allah Dan senantiasa beribadah kepadanya karena ini bukanlah semata-mata angan-angan. Karena iman sebagaimana kata Al Hasan Al Basri, laisal imanu bitamani wala bitahalli. Bahasanya iman itu bukanlah angan-angan dan pengakuan. Akan tapi iman itu adalah apa yang terhunjam di hati dan dibenarkan oleh amal badan. Kalimat ini perkataan Hasan Al Basri. Ibnu Qayyim rahimahullah taala di kitabnya Jalil Afham mengatakan seorang hamba semakin dia sering menyebut yang di, di yang dicintai dan mengingatnya dalam hatinya, mengingat sisi-sisi indahnya dan sifat-sifatnya yang mendatangkan rasa cinta kepadanya, maka akan berlipat-lipat rasa cintanya, akan bertambah kangennya kepada sang kekasih hati. Rasa kangen itu menguasai semua hatinya. Namun jika seorang itu berpaling untuk mengingat sang kekasih dan menghadirkan keindahan sisi-sisi indah sang kekasih dalam hatinya berkuranglah rasa cinta di hatinya dan tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan diri seorang yang mencintai dibandingkan melihat yang dicintai tidak ada yang lebih menyenangkan hati orang yang mencintai dibandingkan mengingat yang dicintai dan menghadirkan sisi-sisi keindahannya maka jika ini demikian kuat di dalam hati maka meluncurlah lisannya kalimat pujian kepada sang kekasih, sanjungan kepadanya dan suka menyebut-nyebut keindahannya. Wa ziyadatu dzalika wa bertambahnya hal itu atau berkurangnya itu berbanding lurus dengan bertambahnya cinta dan berkurangnya cinta di dalam hatinya. Ya sekian perkataan Ibnu Qayyim. Dan yang disebut dengan mengingat Nabi alaihissalatu wassalam adalah dengan menyebut-nyebut kelebihan Nabi dan syama'il Nabi yang mulia. Sifat-sifat beliau yang terpuji, akhlak, adab, tuntunan sunnah dan perjalanan hidup beliau. Supaya bertambahlah hati ini cinta kepada Nabi dan bertambahlah seorang hamba untuk antusias mengikuti Nabi dan berjalan di atas jalannya Nabi. Dan seorang hamba dalam masalah ini dan masalah yang lain adalah antusias untuk mengambil hadis-hadis Nabi yang sahih, yang valid dari Nabi SAW. Tidaklah dia komitmen yalzam nahja sahabah. Tidaklah dia berkomitmen dengan jalan para sahabat yang mulia radhiallahu anhu dan mereka adalah orang yang pertengahan, orang yang uh, wal wal wasatiyah mereka lah orang-orang yang lurus, orang yang pertengahan dan orang-orang yang terbaik. Maka adalah dia terima dari para sahabat sifat-sifat Nabi yang mereka sampaikan dan tidak melampauinya dengan sikap berlebihan ataupun sikap meremehkan dengan sikap berlebihan ataupun meremehkan namun tidaknya seorang muslim dalam masalah ini Dia seorang yang kawaman tegak dalam keadaan adil dan pertengahan Dan masalah ini satu hal yang sangat berbahaya <clears throat> Dan waspada dalam bab ini wajib dari dua sisi Yang pertama dari sisi menghindari sikap meremehkan maka hendaknya seorang itu tidak jafa kurang ajar terhadap Nabi saw. karena setiap al jafa kurang ajar itu satu hal yang tercela dan kurang ajar terhadap Nabi itu banyak modelnya dan banyak bentuk nyatanya. Bentuk nyatanya mutanawiyah beragam. Yang pertama, kurang ajar kepada Nabi jenis yang pertama lemahnya cinta kepada Nabi di dalam hati. Lebih mendahulukan cinta dunia yang palsu dan hawa nafsu yang nanti akan hilang dan kelezatan yang fana dibandingkan cinta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi bersabda demi Allah zat yang jiwaku dan nyawaku ada di tangannya Kalian tidak akan beriman sampai aku lebih dia cintai daripada bapak dan anaknya Dalam saya Bukhari Sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri Dan untuk mengetahui lemah dan tidaknya rasa cinta Maka adanya seorang itu mengetes dirinya Menimbang dirinya dengan firman Allah Ta'ala jika kalian betul-betul cinta Allah, ikutilah aku. Demikian juga jika kalian betul-betul cinta Nabi, ikutilah Nabi. Yang kedua adalah berpaling dan cuek dari sunnah Nabi yang bercahaya, jalan Nabi yang putih, tuntunan Nabi yang lurus alaih salatu wassalam. Berpaling dari itu semua sibuk dengan pendapat-pendapat manusia yang batil, hawa nafsu yang tidak benar dan semacam itu yang dia yaitu berbagai hal yang membelokkan manusia dari sunnah Nabi yang mulia dan tuntunan Nabi yang lurus. Yang ketiga, tidak menghormati hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka <clears throat> disampaikanlah hadis Nabi yang mulia, perkataan-perkataan Nabi yang mulia di sebagian forum. Namun ternyata hadis tersebut tidak memiliki wibawa kepala pun kepala-kepala orang pun tidak peduli dengannya tidaklah kemudian diketahui kedudukan baginya bahkan hadis Nabi tersebut lewat sebagaimana perkataan orang lain bahkan hadis Nabi tersebut malah diayali dengan kalimat mengapa akan tetapi dan bagaimana Setelah kalimat-kalimat i'tiradat kalimat-kalimat ngeyel yang lainnya maka di manakah pengagungan kepada Rasul yang mulia alaihissalatu wassalam? Di manakah pengetahuan tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika perkataan Nabi sya'nu keadaannya menurut manusia sebagaimana perkataan orang lain. Padahal Allah Ta'ala berfirman Wa ma anil hawa In huwa illa wahyu yuha Kemudian selanjutnya bentuk kurang yang lainnya adalah tidak mau insyaf an, tidak mau membaca perjalanan hidup Nabi yang penuh berkah, berita tentang Nabi yang mulia, al-majidah yang agung. Karena perjalanan hidup Nabi adalah sebaik-baik perjalanan hidup manusia. Alam itlak tanpa ada pengecualian. di afdal wa akmalil ibad karena merupakan perjalanan hamba yang paling mulia dan paling sempurna. sari rotan kualitas hatinya dia adalah perjalanan pemimpin manusia keturunan Adam sallallahu alaihi wasallam. Maka Anda lihat sebagian orang ada yang cuek dengan perjalanan hidup Nabi yang mulia, al-atirah yang wangi ini. Sibuk membaca ya, sejarah hidup orang-orang yang remeh yang tidak ada nilainya, tidak ada timbangannya untuk kemuliaan umat Islam dan ketinggian umat Islam. Bahkan sebagian sibuk membaca sejarah hidup sekelompok orang yang tidak ada nilainya, tidak ada bagian untuk mereka, tidak ada surga untuknya di sisi Allah. Artinya berarti orang kafir. Ya, kalau tadi orang Islam namun tidak ada nilainya untuk kemuliaan umat. Lebih jelek lagi ketika sibuk membaca sejarah orang kafir. Orang yang tidak memiliki jatah kesenangan di sisi Allah itu surganya maka berlalulah waktu dan dihabisilah berjam-jam untuk membaca sejarah hidup yang tidak ada nilainya diiringi kelalaian yang sempurna cuek yang luar biasa terhadap sejarah hidup pemimpin manusia alaih salatu wassalam tidaklah diragukan bahasanya adalah bentuk kurang ajar terhadap Nabi dan tidak mengetahui kedudukan Nabi dan kedudukan Nabi Salatullah wassalam wa barakatuhu alaihi namun yang tentu yang paling yang ini tercela manakala ya, orang tidak mau baca sejarah Nabi, namun baca sejarah manusia. Adapun jika orang itu baca dua-duanya tentu bukanlah hal yang tercela. Maka yang tercela adalah latin tamah wa i'radin syadidin. Namun lalai betul-betul lalai dengan sejarah hidup Nabi. Kemudian bentuk kurang ajar yang kecil yang lain adalah peduli dengan bid'ah yang diada-adakan, hawa nafsu yang dibuat-buat dan mengagungkan bid'ah, bahkan membela bid'ah dan mendalili bid'ah. Fi muqabil sebaliknya berpaling dari ajaran sang Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal terdapat hadis yang sahih dari Nabi Nabi mengatakan siapa yang membenci sunnahku bukanlah bagian dariku. Nabi pun mengatakan man amila amalan laisa ali amruna fawaradun. Dan ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika memberikan khutbah Jumat kepada para sahabat di hari Jumat, maka Nabi katakan nama ba'du fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Dan di antara bentuk al-jafa kurang ajar terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak perhatian untuk bersolawat, membaca solat dan salam untuk Nabi, terutama ketika disebutkan nama Nabi. Padahal terdapat hadis yang sahih dari Nabi dalam musnad Imam Ahmad dan yang lain Nabi Alaihi Wasallam mengatakan orang yang pelit adalah orang yang disebut Aku di dekatnya dan dia tidak mau baca salawat untukku. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan cukuplah dalam bab ini firman Allah Jalla sya'nuhu sehingga Allah dan para malaikat bersalat untuk sang Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, ayo baca salawat untuk sang Nabi dan doakan keselamatan untuknya. Salawatullah wassalamuhu alaihi. Dan di antara bentuk jafa kurang ajar terhadap Nabi yang mulia, Salawatullah wassalamu alaihi adalah intiqas melecehkan kedudukan para sahabat yang mulia dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, melecehkan para imam, yang menyebarkan para pemimpin dalam kebenaran, para pemimpin hidayah, itulah hamalati sunnah, para pembawa para pembawa sunnah dan para penolong agama Allah tabaraka wa taala. Maka intikas melecehkan akadar kedudukan mereka-mereka para ulama adalah bentuk jafa kurang ajar terhadap Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kami mohon pada kita mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah meramaikan hati kita seluruhnya dengan rasa cinta kepada Nabi kita Ali salatu wasallam, mengetahui kedudukannya yang mulia dan kedudukannya yang mulia dan kedudukannya yang mulia dan melindungi kita dari bentuk-bentuk kurang ajar eh, kepada Nabi dan bentuk-bentuk kurang ajar al-adidah yang itu banyak jumlahnya. Kemudian sisi yang kedua adalah berlebihan terhadap Nabi. Maka tidak boleh hulu berlebihan terhadap Nabi alaihissalatu wassalam dengan menambahkan kepada Nabi sejumlah kekhasan Allah atau sifat-sifat Allah atau hak-hak Allah. Karena ini semua tidaklah diridai oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam maka al-ghulu berlebihan wal itraq, pujian berlebihan untuk sang nabi seluruhnya itu tercela. Nabi melarangnya dalam banyak hadis. Di antaranya Nabi katakanlah tutuni, janganlah kalian memujiku berlebihan sebagaimana pujian berlebihan orang Nasrani kepada Isa putra Maryam. Aku adalah hamba Allah, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan utusannya. Dan Nabi juga mengatakan waspadailah sikap berlebihan dalam agama karena yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah al-ghulu, sikap berlebihan dalam agama. Dan tatkala Nabi mendengar ada orang yang mengatakan anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, engkau pimpinan kami dan anak pimpinan kami, maka Nabi katakan la yastajriyannakum syaitan Janganlah kalian mau kemudian dijadikan oleh dijadikan alat oleh setan. Walihada oleh karena itu maka Nabi alaihi wasallam menutup pintu-pintu kejelekan. Beliau melindungi daerah larangan agama dan mengepung sisi-sisi agama oleh karena itu jika Nabi mendengar pujian pelipian untuk Nabi atau ada orang yang lewat batas dalam menyanjung Nabi, Nabi melarangnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendengar ada orang yang mengatakan sebagaimana kehendak Allah dan kehendakmu, maka Nabi marah dan mengatakan bahkan karena kehendak Allah semata. Dan satu ketika Nabi mendengar seorang perempuan yang mengatakan di tengah-tengah kita ada Nabi yang mengetahui apa yang terjadi esok hari. Maka Nabi marah. Dan Nabi mengatakan, fi illallah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi esok hari kecuali Allah. Maka pujian berlebihan kepada Nabi alaihissalatu dan berlebihan dalam memuji Nabi satu yang terlarang. Bal innal fihi. Bahkan orang yang berbicara mengatakannya ditolaklah amalnya dan kembali dengan dosa pelanggaran karena bab pujian dan pujian kotiak eh, TV al insan maka seorang itu bisa melakukannya dengan pujian yang benar namun jika dia Nizata fil amri Berlebihan dalam masalah ini Boleh jadi dia dimanfaatkan oleh setan untuk membawakan sejumlah pujian yang isinya huluan berlebihan, ita'un pujian berlebihan dan tindakan melampaui batas. Qad yakunu boleh jadi ada faktor pendorong pujian berlebihan adalah cinta kepada Nabi dan niat yang baik. Akan tapi tidak semua orang yang berniat niat yang baik mendapatkannya. Tidak semua orang yang membangun tindakannya dengan alasan cinta Dia kemudian mendapatkan al-qawam yang tepat, wasadat dan tepat Malam yuzamma selama rasa cinta tersebut tidak diikat Bizimami misyari dengan ikatan tali kekang syariat Sebagian orang fi'lan riil Terjumus dalam perkara ini Dalam masalah ini terjumus dalam pelanggaran yang sangat jelek Sebagian mereka menisbatkan kepada Nabi sejumlah sifat yang tidak layak kecuali untuk Allah Jalla wa'ala. Satu ketika aku membaca salah satu ada seseorang yang menyanjung Nabi Ali alaihissalatu Wasalam dalam beberapa bait syair yang dia buka bait syairnya dengan wal awal wal akhiru Muhammadun wa zahir wal batinu Muhammadun. Muhammad adalah al awal wal akhir dan al zahir wal batin. Padahal itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal uh, eh, makna hadal qail bahasanya pengucap kalimat ini seandainya baca hadis Niscaya dia akan jumpai bahasa Nabi alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah. Setiap kali Nabi e, menempatkan diri di tempat tidurnya untuk tidur, Nabi berdoa, Ya Allah engkau adalah al-awwal Tidak ada satupun sebelummu Ya Allah engkau adalah al-akhir Artinya tidak ada satupun setelahmu Engkau adalah al-zahir Falaysa faukuka syai' Tidak ada di atasmu satupun Dan engkau adalah al-batin Falaysa dunaka syai' Tidak ada satupun di bawahmu Ya Allah lunasilah utang utang kami dan cukupkanlah kami sehingga terhindar dari kefakiran. Orang lain ada yang eh, orang yang lain ada yang mengatakan untuk dalam itoknya pujian hanya kepada Nabi Alaihissalam dalam hulunya dia mengatakan dan ini adalah Al Busiri dalam sayur-sayurnya yang disebut dengan Dalail Khairat atau terkenal dengan sebutan burda ya agama khalqi mali man aludhu bihi siwaka hulu hululil hadisil amami Wahai makhluk atau manusia yang paling mulia Aku tidak punya tempat berlindung Selain kepadamu Ketika terjadinya peristiwa yang Demikian merata kengeriannya Yaitu Padang mahsyar Wa ina min judika dunya wa daratiha Sesungguhnya atau wa darataha Sesungguhnya bagian dari kedermawananmu adalah dunia dan madunya dunia. Yaitu maksud yang dimaksud dengan madunya dunia itu adalah akhirat. Ya, karena dunia dan akhirat dianggap seperti ya, dua istri. Ya, seperti orang, eh, maka seorang seorang itu terhadap dunia dan akhirat oleh banyak orang sufi digambarkan dengan seperti seorang laki-laki punya dua istri. Jika dia senangkan satu istrinya, maka cemburu istri yang lain maka dia kerja dunia maka akan terlantar akhiratnya dan sebaliknya maka dunia dan akhirat itu bagian dari kedermawananmu dan di antara ilmumu adalah ilmu tentang lauhil mahfud dan pena takdir itu ya, itu isi dalal khairat atau kasidah burda ini semua adalah kesalahan yang nyata kesalahan yang gamblang itu pujian yang berlebihan yang dilarang dalam banyak hadis yang sahih Walau anna hada Seandainya orang yang mengucapkan perkataan di atas yaitu al-busiri mengganti perkataannya ya, yang tadi ditujukan kepada sang nabi kemudian mukhatiban dia tujukan pada Rabbil alamin niscaya itu satu hal yang benar. Ya, maka di sini saya Abdul Razak kasih solusi. Diganti saja sairnya. Ini diganti saja sairnya ditujukan kepada Allah ya khaliqal khalqi mali man alutu bihi siwaka inda hulul hadisil amami wa inna min judika dunya wa tarataha wa min ulumika ilman lahi wal qalami ganti untuk Allah jika baitnya diganti untuk Allah lakana hadha niscaya ini adalah bagian dari tauhid yang sempurna dan iman yang sempurna sih maka kalimat di atas tidaklah sah di maka tidaklah boleh sifat-sifat Allah di sifat-sifat Allah yang mulia itu disandarkan demikian juga kekhasan sang pencipta yang mulia disandarkan kepada ahadin seseorang kainan mengkana siapapun dia dan Nabi kita alaih salatu wassalam sendiri tidak rida dengan hal itu bahkan marah sangat marah dari hal itu dan jika Nabi mendengar seseorang menisbatkan kepada beliau satu hal yang merupakan kekhususan Allah, maka Nabi marah, sangat marah. Fayam bagi muslim, maka sepatutnya seorang muslim antusias dalam masalah ini. Janganlah uh, emosinya mendorongnya. Ya, emosinya yang jaya syah mendorongnya dan cintanya ke untuk menyanjung Nabi alaihi Jangan sampai mendorongnya untuk berbuat salah. Maka dia di Nabi alaihi salatu wasallam dengan sifat yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, Jaya mutamawijun Berumpat Kalau bahasa kita ya emosi yang meluap-luap Suma ina manibtulia bilhuluwi Kemudian orang yang ya, punya problem yaitu berlebihan terhadap Nabi Alaihissalam memuji berlebihan Nabi, Mereka melabeli orang yang tidak mau menemani mereka dalam sikap hulu itu. Mereka labeli bahasanya orang itu adalah orang yang jahvin, orang yang kurang ajar terhadap Nabi alaihi salatu wasallam. Dirinya salah, namun dia kemudian tuduh orang lain yang tidak seperti dirinya itu orang yang salah. Walhaq dan yang benar senyum orang yang Allah berikan Allah terangi ini, uh, eh, Mata hatinya Allah luruskan pikirannya dan Allah berikan taufik kepadanya untuk mencocoki sunnah dan tuntunan yang benar yakunu fi hadzal bab maka dalam masalah ini dia akan bersikap adil dan pertengahan karena khairul umur awsatuha sebaik-baik perkara secara umum tidak semua adalah yang pertengahan tanpa meremehkan dan tanpa effort berlebihan maka tidak boleh jafa kurang ajar terhadap Nabi alaihi wasallam kan dia adalah hamba Allah yang paling mulia, hamba Allah yang paling utama. Dia adalah pemimpin keturunan Adam dan teladan seluruh manusia. Maka hak sang Nabi atas umat ini adalah hak yang besar. Maka tidak boleh berlebihan dalam masalah ini Karena berlebihan adalah jalan yang berbahaya dan yang tercela. Bahkan seorang hamba meskipun demikian besar rasa cinta di dalam hatinya Demikian besar kebaikan yang dia inginkan, yang dia inginkan bulughahu untuk terwujud. Hendaklah dia luruskan ya, keinginannya tersebut dengan mengikatkan diri dengan sunnah, mencocoki petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Wa ala hada, rasa cinta tersebut tidak boleh menyeretnya untuk condong kepada salah satu pelanggaran atau hawa nafsu atau bid'ah yang diada-adakan Faya fayajni ke ala nafsi yang dengan itu dia bersikap jahat terhadap dirinya sendiri terdapat dalam hadis yang sahih itu Sahih Muslim dari Abu Hurairah al anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang ini Nabi tujukan pada para sahabat Demi Allah Zat yang nyawa Muhammad ada di tangannya Sungguh akan datang pada salah satu kalian Satu hari wala yarani Ya, satu hari yang dia tidak melihatku Kemudian lanyarani Sungguh seandainya dia melihatku Lebih dia sukai daripada istrinya Dan hartanya yang ada bersamanya Imam Nawawi rahimahullah taala mengomentari hadis ini dengan satu komentar yang berfaedah. Yeah. Maksud hadis ini mendorong para sahabat untuk senantiasa duduk bersama Nabi yang mulia, melihat Nabi, baik ketika Nabi di Madinah ataupun ketika safar, untuk belajar adab Nabi, untuk belajar syariat Nabi dan menghafalnya untuk kemudian menyampaikannya wa ilamihim wa i'lamuhum dan Nabi memberitahukan kepada mereka bahwa mereka para sahabat akan menyesali kecerobohan mereka dalam masalah ini. Ya, manakala mereka kurang dalam melihat Nabi dan membersamai Nabi. Ya, maka Nabi tadi mengatakan, sungguh kalian para sahabat akan datang pada kalian satu hari yang dia tidak melihatku Lalu kemudian kalian sesali. Sungguh jika kalian melihatku lebih dia sukai daripada istri dan hartanya. Wasyahid yang jadi sisi pendalilan Bahasanya rindu ini Rindu untuk melihat Nabi Sepatutnya Min warahihi berbuah amal yang serius kerja yang serius untuk mengenal tuntunan Nabi, adab Nabi, akhlak Nabi, dan bagaimanakah cara Nabi dalam berinteraksi dengan ya, para sahabatnya untuk diteladani alaihi salatu wassalam. Dan jika seorang hamba itu semakin antusias dengan sunnah Nabi dan tuntunan Nabi untuk beradab dengan adab Nabi dan akhlak Nabi, karena akroba iman manzilatan maka dia semakin dekat posisinya dengan sang nabi karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang tempat duduknya paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya dan jika seorang hamba itu semakin antusias untuk antusias dengan iman, sunnah dan itiba mencari bid'ah dan hawa nafsu maka itu lebih mendorong dan lebih layak dengan izin Allah untuk mendapatkan keuntungan salatu wassalam ayah hadiah dan menjadi orang yang beruntung bertetangga dengan Nabi di surga penuh kenikmatan. Hada sekian wa nahmatullah dan kita memuji kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmatnya, taufiknya dan kemudahan darinya. Bagi Allah segala puji di awal dan akhirnya. Untuk hanya untuk Allah rasa syukur lahir dan batin. Kita memohon kepada Allah Jalla ala Agar Allah berikan manfaat kepada kita semua Dengan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita Dan semoga Allah jadikan Apa yang kita pelajari Adalah hujah pembela kita Bukan bukan kemudian penuntut kita dan semoga Allah meramaikan hati kita dengan iman memperbaiki keadaan kita semua dan menunjukkan kepada kita jalan lurus ilahi kepadanya dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti sunnah nabinya sunnah nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan mengumpulkan kita bersama sang Nabi di bawah bendera sang Nabi, mengumpulkan kita bersama sang Nabi di surga penuh dengan kenikmatan dan semoga Allah mengampuni kita dan orang tua kita. Demikian juga Imam Tirmidzi, Allah mengampuni dosa guru-guru kita. Demikian juga ulama umat Islam, baik yang terdahulu ataupun yang belakangan. Demikian juga semoga Allah berikan ampunannya kepada seluruh kaum muslimin baik laki-laki ataupun perempuan dan semua orang yang ber beriman baik laki-laki ataupun perempuan yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia sehingga Allah tabaraka wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang zat yang maha pemurah dan pemurah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in dan sopan kami yang terakhir adalah segala puji milik Allah Rabb semesta alam sanjungan Allah dan keselamatan keberkahan dan nikmatnya semoga Allah limpahkan pada hamba dan rasulnya Nabi kita Muhammad keluarganya para sahabatnya seluruhnya ya, maka demikian ya, akhir dari ya, membaca dan mentelaah kitab Sama'il Tirmili Sama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimallahu rahmatan wasi'ah dengan mengacu penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Musin Al-Abad Al-Badar hafizahumullah taala dan sebagaimana uh, dan kita pun berharap agar uh, apa yang kita baca ini jadi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan iman, membuahkan takwa, membuahkan semangat kepada kebaikan, semangat untuk meladani Nabi alaihi salatu wasallam